45. InsyaAllah untuk besok adalah kelanjutan dari, eh, diawali dari surah Az-Zariyat ayat 1 sampai 60. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Tur ayat 1 sampai 49. Untuk besok surah Az-Zariyat ya. Ini diawali dari ayat 1 sampai ayat ke-60. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Tur ayat 1 sampai ayat ke-49.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 Baik, untuk pagi ini kita masih di surah Al-Mulk ya, Tabaruk. Terjemah berkatanya sudah tamat, kita ulang kembali karena tafsirnya belum selesai. Mohon ibu dan bapak bersabar, eh, memahami eh, agar kita bisa memahami isi kandungan dari Al-Muluk Tabaruk ini. Nanti ibu dan bapak yang ingin membaca diulangi dari ayat pertama kembali ya. Baik, sebelumnya kita teruskan kembali terjemah perkatanya Inayah jilid ke-10 ya. Nah, ini ini rangsangan untuk ibu dan bapak nanti bisa belajar sendiri. Karena memang untuk terjemah perkata ini tinggal dibaca mudah.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 Tapi kalau lagi belajar tafsir, terjemah atau belajar bahasa Arab, ujungnya dibaca tidak apa-apa. Ya. Tabarokalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ta'barok maha berkat, maha suci. Ya, berkat tapi di sini bermakna maha suci. Alladhi yang biadihi di tangannya. Al-mulku ada kerajaan, kekuasaan, ya. Wa huwa ala kulli syai. Wa huwa dan dia, dialah Allah ala kulli atas segala syai sesuatu. Qadir. Allah Maha Kuasa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Karena dia akan menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Allah lah, dialah maha perkasa lagi maha pengampun. Alladhi khalaqal mauta. Alladhi yang. Kalau alladhina orang-orang yang gitu ya. Alladhi yang kalau ke manusia ada juga orang yang. Kalau dina orang-orang yang. Tapi karena ini Allah alladzi yang. Khalaqa dialah Allah yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Al-maut. Menciptakan kematian. Wal hayah dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum. Karena dia akan menguji kamu. Ayyukum. Siapa di antara kamu? Ahsan yang lebih baik amala amal perbuatannya. Wahua dan dialah Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Ghafur yang maha pengampun. Al-Ladhi Al-Ladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma taro fi khalqir rahmani min tafalt. Farji'il basur hal taro min futur. Dialah Allah yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis kamu tidaklah melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu suatu yang tidak seimbang. Maka kembalilah pandanganmu, lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Coba perhatikan langit dan bintang-bintang. Apakah ada yang telah Allah ciptakan ada sesuatu kekurangan? Apakah langit itu bocor atau celah ada celah-celah? Apakah ada? Kamu akan lelah melihatnya karena tidak ada satupun kekurangan tentang apa yang telah Allah ciptakan. Alladhi yang khalaqo menciptakan sab'a tujuh samawat langit. Tujuh langit bako yang berlapis-lapis. Bisa dilihat? Nah, kalau Pak Korea Sihab menggambarkannya dengan kue lapis. <laughs> Ya, ya, lapis tujuh lapis. Lap, lapis kan sama aja lapisannya gitu ya. Sama ukuran, sama sama gitu ya. Ini. Mataro, kamu tidak melihat di khalqir rahman dalam pada atau ciptaan rahman yang maha pemurah. Dalam ciptaan Allah itu tidak akan kamu lihat mintafal dari tidak seimbang. Ada tak yang tidak seimbang? Apakah langit ini pakai ganjel? Ah, apakah pakai pakai apa itu penahan? Tapi tidak pakai kan semuanya. Allah ciptakan dengan indah, ada bintang-bintang, bulan, bintang, langit, matahari, semua seimbang sejalannya. Ya. maka kembalilah al-basar pandang, kembali lagi, pandang lagi bumi, pandang lagi, lihat lagi langit. Ada enggak kekurangan yang telah Allah ciptakan? Hal apakah taruh kamu melihat yang futur dari tidak tidak teratur, tidak seimbang? Ada enggak yang kamu lihat? Summa basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kemudian kembalilah pandangmu, lagi pandang lagi, pandang lagi, lihat kembali. Dua kali lagi niscaya pandanganmu akan kembali padamu dengan membingungkan dan lemah. Karena tidak ada yang telah Allah ciptakan kekurangan, tidak ada yang ketidakseimbangan. Semua serasi, semua seimbang. Sumber rji'il basar, summa kemudian irji' kembalilah al-basar pandang al-karratain dua kali dua ulangan yang kali berbalik atau kembali lihat kembali dua kali ilaika kepadamu al-basar pandangan khosi'a membingungkan maksud di sini kamu lihat lagi lihat lagi tidak ada akhirnya kamu payah kamu bingung karena tidak ada celah tidak ada kekurangan yang semua yang telah Allah ciptakan serasi seimbang Wahwa dan dia hasir, payah, lemah. Gitu. Kalaupun kamu lihat, kamu lihat lagi. Tidak ada kekurangan sedikit pun yang telah Allah ciptakan. Maha sempurna Allah dengan segala firman firmannya. Segitu dulu ya. Eh, empat dulu. Kita masih meneruskan tafsirnya nih. Tafsirnya kita sudah memasuki ayat ke-20 ya. Ini kita sampaikan dari Ibnu Kasir dulu ya. Ibnu Kasir ini. Tafsir Ibnu Kasir ayat ke-20 27 ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman Ada dilihat ayat ke-20 surat Al-Mulk tabarak ya. Jadi inayahnya cepat ya. Tafsirnya agak lama karena memang penafsir ini belum tafsir Al-Misbah, belum tafsir al Quran dan yang lain baru belum tafsir Jalalain yang lebih mudah lagi. Gitu ya. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم min dunir rahman. Inil, inil, alipamnya dibaca alipam komariah. Ada sukonnya di atas lamnya kan? إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم alif lamnya tidak dibaca kan alif lam samsiah waja'ala lakumus sam sam idhar hukum mimati sam'a wal absar wal af'idah قَلِيلًا مَا tashkurun. Matobi'i bertemu satu huruf hidup. Jika dihentikan jadilah mad aridlis sukun. Mad panjang arid baru tiba sukun sukun. Kalau kita artikan secara luas dibaca panjang karena barisnya itu seakan-akan jadi sukun tuh. Qalilam tashkurun. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Ana yang berarti saya, mubta'atal limuhdah, jangan dibaca panjang. Cirinya biasanya diciptakan Indonesia atau Timur Tengah, di atas alifnya ada sukunnya. Karena sebetulnya memang itu bukan <laughs> alif, itu hamzah ya. Wa innama ana nazirum mubin. Tapi kalau naknya nahnu tetap dibaca panjang. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون itu dulu ya Nih. atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain dari Allah yang maha pemurah orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu orang kafir itu di garis bawah ini. Orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Tertipu. Bahkan di dalam tafsir-tafsir orang kafir itu orang-orang yang tidak punya otak, tidak punya akal, punya akal tapi tidak akalnya tidak berguna. Karena tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Yang telah Allah berikan pilihan. Allah demokrasi ya. Dalam artian Allah memberikan pilihan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Silahkan di mana dipilih. Tapi semua ada konsekuensinya. Gitu. Allah tidak maksa. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki di jalan Allah. Menahan rezekinya. Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, dialah yang menciptakan dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi kamu. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Dan mereka berkata, Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, Inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya. Allah Rabbah. Ya. Ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang musyrik yang menyembah Dia bersama dengan yang lainnya yang mereka minta pertolongan dan rezekinya seraya mengingkari keyakinan mereka yang demikian itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka angan-angankan dari selain Allah itu tidak akan mereka dapatkan musyrik ya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman?" Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Ibadah ia kepada Allah, kepada yang lain juga. Ya Allah enggak mau diduakan. Gitu ya. Bagaimana sih dalam hati aja diduakan enggak mau, apalagi ini Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada yang lain. Itu hanya Allah. Nah, kalau ada dua, kata Allah silakan. Coba banding-banding mana yang lebih baik. Gitu -gitu. Artinya, tiada bagi kalian selain darinya seorang penolong pun. Dan tidak pula seorang pelindung pun. Dan tidak pula seorang pembela pun bagi kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikut Inil kafiruna illa fi gurur. Ayat ke-20-nya ya. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Dikatakan orang kafir itu tidak punya akal, tidak punya otak. Sudah diberi tapi otak akalnya tidak dipergunakan. Dalam firmannya, surah yang sama Al-Muluk ayat ke-21-nya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Apakah ada yang lain lagi yang memberi rezeki kepada kamu? Bagaimana itu rezeki yang melimpah menjadi bencana, lembur labindo. Padahal itu kan sebetulnya rezeki yang melimpah ruah. Hanya karena satu pengelolaan yang salah, nah, sehingga menjadi bencana di mana-mana. Masya Allah ya, itu kan sumber sumber alam yang melimpah ruah. Tapi hanya penanganannya, Allah alam ya. Seperti apa kesalahan yang terjadi manusia. Karena memang, Zahrul fasad bil Walbari wal bari bima kasabat aidinnas. Tangan-tangan manusia di bumi, di langit, di mana, di, di bumi, di darat. Rusak ekosistem semua karena tangan-tangan manusia ya. Gitu. Nah, yaitu siapakah orang yang dapat memberi rezeki selain dari Allah? apabila dia memutuskannya darimu. Dengan kata lain, tiada seorang pun yang dapat memberi atau mencegah, menciptakan, memberi rezeki dan yang menolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah. Mereka mengetahui hal ini tetapi mereka menyembah selainnya. Karena itulah disebutkan dalam firman berikutnya Balajju sebenarnya mereka terus menerus yakni bahkan mereka tetap berkesinambungan dalam sikap mereka yang melampaui batas tenggelam ke dalam kedustaan dan kesesatan fi utuwi wanfur dalam kesombongan dan menjauhkan diri yaitu dalam keingkaran keangkuhan dan antipati mereka terhadap perkara yang hak mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau pula mengikutinya. Selanjutnya disebutkan dalam firman yang lainnya, yang berikutnya ayat ke-22-nya, "Afamay yamshi mukibban 'ala wajhi ahda ammay yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim." Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Selalu Al-Quran itu memberikan tamsil-tamsil, contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan. Apa sama orang yang jalan tertelungkup dengan ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Mana ya? Apa sama apa tidak? Ini merupakan perumpamaan yang menggambarkan tentang keadaan orang mukmin dan orang kafir. Perumpamaan orang kafir dalam kesesatan sama dengan seseorang yang berjalan dengan kepalanya terjungkir ke bawah dalam keadaan tubuh yang terbalik. Coba. Yakni dia pasti tidak dapat mengetahui kemana jalan yang ditempuhnya dan bagaimana harus melangkah maju. Bahkan dia dalam keadaan sesat dan kebingungan. Lalu apakah orang yang keadaannya demikian itu lebih mendapat petunjuk dengan orang yang tegap lurus ke depan berjalan dengan yakin? <laughs> itu sama enggak? Ammai yamshi sawiya. Ataukah orang yang berjalan tegap? Maksudnya jalan tegap tidak terjungkal. Lain dengan yang tertelungkup tadi. Ala siratin mustaqim. Di jalan yang lurus. Yakni di jalan yang jelas selagi terang. Sedangkan dia sendiri dalam keadaan tegak dan jalan yang ditempuhnya lurus. Demikianlah perumpamaan mereka orang-orang mukmin dalam kehidupan di dunia dan demikian pula keadaan mereka di akhir nanti. Orang mukmin digiring dengan berjalan secara tegap di atas sirat yang akan mengantarkannya ke surga yang mahal luas. Adapun orang kafir, maka ia digiring dengan terjungkal alias kepala di bawah, ke, kepala di bawah ya, kakinya ke atas, di bawah menuju ke neraka jahanam. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman yang lain dalam surat As-Sofat. Dicatat nih ibu ya. Nih, Ibu nih yang rajin. Ya, Ibu Nurbaiti di Bekasi, Ibu Agus nih rajin nyatut nyatut, Dicatat ya ibu Nur Lisa nih, Irfan nih. Coba dilihat dicatat ya surat as sofat ayat 22 23. A'udzu billahi minasy rajim. Uhsyur alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun Nudunillahi fahduhum ila suratil jahim kepada para malaikat diperintahkan kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Yang dimaksud dengan di sini istilah azwaj dalam ayat ini adalah orang-orang yang serupa dengan mereka. Wa azwajahum. Nih. Ya. Imam Ahmad menyatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Nabil telah menceritakan kepada kami Ismail dari Nafi yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar Anas ibnu Malik menceritakan bahwa pernah ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah ada orang yang digiring dengan muka di bawah? Emang ada Rasulullah? Rasulullah menjawab, Alaisalladhi amshahum ala arjulihim qadiran ala ayyum ayyumsyahum ada wujuhihim. Tuhan yang membuat mereka, Rabb Allah yang membuat mereka dapat berjalan dengan kaki. Ya, tentu mereka mampu membuat mereka berjalan dengan muka di bawah. Allah kuasa segalanya gitu. Ini kan perumpamaan-perumpamaan ini. Apa bisa orang jalan dengan mukanya, dengan kepalanya ke bawah? Ya Allah kuasa kok. Eh, jalan dengan kaki juga bisa, bisa dibayangkan maaf orang yang tangannya hilang, kakinya hilang. Masih bisa kok berpakaian. Masih bisa makan. Masih bisa mencari rezeki. So, Allah Allah yang menciptakan semua itu. Nah, hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim ya melalui jalur periwayatan. Firman Allah Kul alladhi ansha'akum, Katakanlah Dialah yang menciptakan kamu, yaitu yang menciptakan kamu dari permulaan yang pada sebelumnya kamu bukanlah apa-apa, yakni tiada. Wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idah. Dan dialah Allah yang menjadikan sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, wal af'idah dan hati bagi kamu. Yang dimaksud dengan absar ialah akal. Dan yang dimaksud dengan afidah ialah pemahaman. Koli mata syukurun, Sayang, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Yaitu sedikit sekali kamu gunakan kemampuan dan kekuatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian untuk ketaatan kepadanya dan untuk mengerjakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Qul alladhi zaraikum fil ardh. Katakanlah Dialah Allah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Sehingga banyak. Dari dua, Adam dan Hawa terus, terus berkembang. Sehingga banyak di dunia ini. Yaitu menyebarkan dan mengembang biakan kalian di berbagai kawasan muka bumi dengan berbagai macam bahasa. Dialek, warna kulit, perhiasan, penampilan, dan bentuk yang beraneka ragam. Pernahkah kita berpikir manusia itu mukanya sama? Ada hidung, ada mulut, ada mata. Tapi tidak pernah ada yang mirip. Sama, mirip iya. Sama persis tidak ada. Kuasa Allah ya, Masya Allah. Padahal muka ini cuma segini-segini aja. Tapi si A, si B, si C berbeda-beda. Lain dengan kita memiliki sesuatu, bikin baju, bikin apa. Pasti ada sama. Allah menciptakan maha kuasa Allah ya, Masya Allah. Wa ilahin nusyur dan hanya kepadanya kamu kelak dikumpulkan itu dulu ya. Segitu nanti kita teruskan lagi. Baik. Jadi kita paham, paham apa yang kita baca. Tajwidnya juga. Nanti untuk tajwid ya berharap bersabar. E, lagi disusun nanti biar mudah menyampaikannya melalui komputer. Nanti ibu dan bapak yang memiliki komputer di rumah juga tinggal dibuka komputernya. Sama-sama kita buka. Eh, Pak Ali saya makan nggak punya. lah nanti pakai lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran berwarna. Seperti hari ini saya ada di Bidakara pakai infokus ya. Us, canggih banget deh. Lumayan lah untuk untuk kelas kita mah. Itu jarang-jarang aja seperti itu. Yang sudah pakai infokus tuh kalau ceramah kan Pak Wafiudi itu ya. Coba deh kalau dia lagi berbicara tentang teknologi. Pak Ari Ginanjar itu ya. Nah ini. Nah, teknologi kita manfaatkan ya selama teknologi itu tidak tidak membuat sesat ya kita manfaatkan gitu ya teknologi itu karena dengan teknologi mudah kita tengah membuat buku tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid tapi buku itu belum jadi nah untuk ibu dan bapak yang punya waktu hadir ke talim buku itu jadi kertas kertasnya sudah ada Coba aja buktikan. Saya tidak mau bicara panjang lebar. Yang penting buktikan apa benar belajar dengan teknologi itu mudah. <laughs> Nah, bukan hanya untuk menjadi murid, siswa atau santri, santriawan. Tetapi adalah menjadi tutor nantinya. Dengan belajar dengan kemampuan yang ada, baik melalui alat peraga yang telah kami buat. Alat peraga karena tulisan Arabnya dibuat besar-besar gitu ya untuk eyang-eyang jadi kelihatannya ush apalagi berwarna-warni. Nah, apalagi yang memiliki komputer ah enak banget. Silahkan lah ya yang yayasan-yayasan atau rumah-rumah yatim atau rumah-rumah pendidikan apapun yang mana yang ingin mempergunakan ya silahkan. nah, termasuk lagu-lagu juga dikembangkan ini bagus sekali untuk semua kelas loh. Yang ini ya. A i u ba u an ani a من المؤمن مئيئا أنئا بابي بوباب بوبا بني بابنا من المبن مبيبا بني با تاتي توبت minal Ini sudah saya bikinkan videonya, sudah saya bikinkan kasetnya. Untuk tunanetra dan mualaf dapatkan CD dan kasetnya secara gratis. Teksnya makan nggak usah ya, karena kan nggak bisa melihat gitu ya. Silahkan. Oh, saya kan bukan guna, bukan tunanetra, bukan mualaf ya diganti kasetnya, berbagi, bikin yang banyak bagi-bagi ya. Insya Allah. Ini kemarin ada bertanya Mbak Intan di blog Empari bagaimana caranya agar ibadah kita khusyuk. Nah di antaranya kita tidak sholat itu tidak boleh dalam keadaan lapar. Kemudian pikiran dikosongkan dalam arti dikosongkan dari hal-hal keduniaan. Kita kalau pekerjaan ada sesuatu yang belum selesai diselesaikan dulu tapi jangan sampai akhir. Itu baca ta'awud dulu, baca kulabel binas, kemudian persiapkan tempat yang bersih dan bacanya warot tilil Quran tartila. Tartil baca-bacaannya, jangan cepat-cepat. Eh, surat demi surat dibaca perlahan, dipahami isinya. Makanya belajar terjemah dan tafsirnya. Oh, surat Al-Humazah tuh ini begini. Oh, At-Takasur tuh ini jangan kita baca tapi nggak ngerti artinya. Jadi tidak kita nggak ada husunya. Kemudian tempat disesuaikan dalam artian tidak menghadapi makanan. Uang perut lagi lapar di depan ada makanan, ya sholatnya gak husu Kita sholat di depannya ada televisi atau ada gambar-gambar yang mengganggu. Nah itu ya, salah satunya itu. Jadi bacaannya dipelajari, dipahami, satu demi satu maksudnya isinya dipahami. <clears throat> Baik, silahkan untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba uh, karena ini pengulangan yang kelas B juga mau mau belajar mah boleh ya, tapi saya kasih sedikit-sedikit yang banyak yang sudah lemahir gitu ya. Ini ada pertanyaan Pari, saya mengajarkan anak-anak belajar Iqra dan Al-Qur'an. Tapi saya belum lancar benar tajwidnya karena saya membacanya apa ini? Hmm, apa yang harus diasar Ya, pokoknya yang penting ibu belajar terus. Bapak belajar terus, ada ilmu yang sudah ibu dan bapak dapatkan dibagi lagi. Itulah maknanya balighu anni walau ayat. Sampaikan walau bisanya satu ayat. Makanya belajar. Ya di radio termasuk salah sekarang kan belajar. Nah, misalkan, nah mad iwad itu dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Ya berikan lagi gitu. Kabiron jika dihentikan jadi kabiro. Aliman jika dihentikan jadi alima. Nah apa-apa. Ilmu tuh wama itu minal ilmi kolila. Kita tuh dikasih ilmu Allah hanya sedikit-sedikit. Jangan sombong makanya. Jadi ilmu yang ada, seberapapun ilmu yang kita sudah dapatin dari ustaz, dari guru-guru kita, berikan kembali. Yang hawa, yang salah itu kalau kita tidak punya guru, kita tidak punya ilmu, kita ngajar. Kita memberikan sesuatu yang kita tidak paham. Itulah yang dikatakan dolla wa al dolla, sesat dan menyesatkan orang. Di akhir zaman itu akan terjadi seperti itu. Orang bertanya tentang suatu hukum, dia sendiri nggak ngerti gitu. Jawabnya dengan semua udel otaknya, bukan kan dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, dari ijma ulama, bukan. Nah inilah. Makanya saya sering pernah bilang, kita tidak tidak pernah tentit jangan kena, jangan pernah mengatakan orang Islam sesama iman dengan kita, hei kafir tidak boleh. Kecuali memang dia sudah beda dengan kita, nabinya beda, ada nabi palsu itu udah udah murtad bahkan dalam Islam diperangi seperti itu ya. Itu. Tapi kalau masih Islam, nabinya Muhammad sama Allah, Robnya Allah, salatnya sama, puasanya sama, rukun iman, rukun Islam yang sama, ya, itu berarti iman. Kalaupun beda-beda sedikit, beda pemahaman. Satu kuno, satu enggak, satu usoli, satu enggak. Itu hal-hal yang masih bisa ditolerir ya, kecuali memang sesuatu yang bertentangan, kemusyrikan-kemusyrikan yang ada. Nah ini hati-hati. Baik, ke, di 0812 ya, 0812 828 7881 yang ingin mencoba surah Tabarok Al-Muluk ini ya. Emang agak mahal pulsanya ya. Apa-apalah ngaji sebentar ya. Ah, Tabar surah ke-67 diawali dari ayat 1. <clears throat> Silakan aja masuk ke 0812 828 7881. Hmm, kita coba nih sedang masuk. <clears throat> Assalamualaikum. Dengan Ibu. Ibu Asiah Semaka Putih.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 Amala gitu ya. Uh, ah, Kata air ya. kurang. Iya. Teruskan aja dulu. Allah disebutkan. Asab asamawatin tibaqa. Sama atau mad aslinya? الذي khalaqa sab'a sabawatin tibaqa jangan buru-buru الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت آه، ما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت حمص تفاوت تفاوت حمص تفاوت tafawud gitu Pak. Ya. Far. Farji'il basara hal tara min futur. Jangan kelamaan tapi di situ ifanya satu ayat ya. aja. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari saya setuju tabarok ini diulang-ulang. Iya, karena memang tafsirnya belum selesai. Kalau tafsirnya sudah selesai, kita ganti surat ke Yasin, Ar-Rahman, Waqiah. Bukan berarti Quran itu pen lebih penting. Itu semua juga bagus. Cuman kita kan e, mensikapi bahwa surat-surat ini sering dibaca oleh masyarakat. Hmm. Tapi kita tanya, ibu ngerti nggak apa yang dibaca? Hmm. Nggak tahu. <laughs> gitu. Ya ini kita ya, jangan sampai apa yang kita baca tidak tahu isinya. Assalamualaikum. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Radio ibu apa dikecilkan aja atau bapak dengarnya di handphone aja. Oh ya. Iya, eh, iya, es, eh, eh, Iya bapak, radionya matikan, bapak dengarnya di handphone. Iya. Halo. Iya silahkan. Siapa ini? Ini dengan bapak Amin pak Ustaz. Pak Amin di mana? Di Tanah sini Tangerang pak Ustaz. Baik, mangga. Bagus radio kayak manis ke Tangerang? Oh bagus sekali pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Uh, tapi maaf sebelumnya, hmm. saya ini kan pendengar radio kawan kayu manis, khususnya yang Bapak Ustadz sampaikan gitu kan. Hmm. Uh, uh, halo. Iya, iya, kenapa Pak? Ah, tapi saya ini ingin sekali mendapatkan kaset dan CD yang AIUA itu Ustaz. Oh ah, boleh, uh, datang ke sini ya. Tapi caranya gimana Pak Ustaz? Bapak datang aja ke rumah yatim ke sini Sabtu Minggu ya. Nanti Gimana, Bapak Pak, Bapak nanti uh, eh, SMS-an aja ke handphone saya ya. Alamatnya ya. Ke, handphone ini ya, Pak. Ah, ah, ke nomor ini ya. Nah, Bapak mau baca sekarang? Bapak mau baca sekarang? Uh, dulu Ustaz ya. Oh, baik, baik. Nanti Bapak uh, alamatnya nanti saya pesan dia ya. Pengen sekali uh, pengen sekali mendapatkan baik, CD ini. Silakan, boleh, boleh. Baik. Nanti Bapak di, di luar acara ini ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang ingin nanya alamat Eh, kita ada di rumah yatim belakang stasiun Jatinegara ya. Dari belakang stasiun Jatinegara nanti tanya kantor RKM. Nah dari kantor RKM itu tidak jauh rumah yatim kita, rumah yatim Radio Kayamaris nomor 12. Saya ada Sabtu dan Minggu di sana. Ada ya, ada kasetnya, ada CD-nya, ada AIU. Dan untuk mau mualaf yatim, ya miskin, uh, apa, hmm, tunanetra kita siapkan gratis itu yang bukan tunanetra yang mohon digantilah ya gitu assalamualaikum Waalaikumsalam dengan ibu Ibu Maswati. Gimana Ibu? Rada Ibu dikecilkan aja ya volumenya.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 Jangan la- eh, lagu itu harus tunjuk tunduk pada tajwid. Lagunya ibu sudah ada, tapi lagu jangan diutamakan dulu. Ibu makhrajnya nih belum kena nih kayaknya ya. Itu di iya, situ. Gitu. Ah, ah, lagunya nggak usah dulu deh. Nah, scene-nya scene kecil. Gitu, Kenapa? Kebiasaannya kayak gitu. Uh -uh, kebiasaan yang buruk kita kurangi. Ibu sudah satu oh, iya, hal, iya, ah. satu hal ibu sudah kenal huruf alhamdulillah. Tapi makhrajnya scene-nya nih. Jadi kayaknya ibu masih terpaku dengan lagu, lagunya ditanggalkan dulu setelah oh, ya, setelah makh uh, uh, setelah makhrajnya bagus nah baru dilakukan iya. lagi nah di situ tadi sini gini walaqad zayyannas sin sin kecil ya lagi ya Ya. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Oke. Wa ja'alnaha. Lamnya jangan berekor. Ibu ketuker. Bu, Ibu dengar saya. Ibu dengar saya. Ibu ketuker. Uh, yang mestinya tidak dikol-kolahkan, Ibu baca wajah ale. Yang harusnya kol-kolah, wa'atad. Jadi wa'atad biasa. Ibu dengar ya. Uh, kalau lagi tadarus, lagi belajar begini, ibu dengar suara saya juga. Gitu, jangan jangan kayak bawa mobil tanpa tahu rambu lalu lintas, jalan robos aja. Itu ya. Uh, halo. Ya. Iya, Ibu dengar dulu suaranya ya. Uh, uh. Kok kecil suara Ibu? Halo. Kenapa kecil? Iya, tapi kenapa kecil suara Ibu? Uh -uh. Enggak kedengeran sayanya. Halo. Ah, salam. Coba lagi. Kedengaran ya? Ah, ah. Dia, dia lagi ya. Walakod zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Nah, ibu lamnya itu jangan wajah ale Jangan ada e-nya ya. Ibu sudah bagus oh. bacaannya sebetulnya. Tinggal kurang dikit-dikit. Nih. Iya, iya, iya. Wajah dari wajah ya. al Jangan ada ekornya. wajah al nah Ya, dari wajah nak. Iya. Wajahalnaha rujuman lisyayatin wa Wa'a'adna. Tuh, ibu bagus nggak pakai lagu dulu. Terusin walil ladzi. Ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Eh, mana? Sin apa sod? Oh, sod. Masyir gitu. Nah, ibu bilang. Ibu, ibu bilang baso. Enggak, baso biasa, sholat. Ya, sholat. Wabi sal masir. Sholat masir. Wabi sal masir. Masir, ya. Terusin. Ya, Iza. Iza ulqu fi. Lamnya jangan berekor, kunya matobi i ya. Iza ul, iza ulku. Ya. Iza ul فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ Jangan minale. Nah, ibu penyakitnya di situ ya. Di alif ya, lam nih. Minale, ya. minale, jangan. Minal, minal, goil. Ya. Ibu sudah bagus dibanding orang lain ya. Oh, gitu. Nah, sulama terus sulama. Kullama ulqiya nah, ketahuan lagi tuh. Ketahuan. Kullama ul kullama ulqiya jangan ule ya. Gak Ustaz. Heeh, Mm -mm, memang begitu. Makanya perlu tadarus itu kan begitu. Ya, iya. Saya nggak biasa itu biasanya ada lagunya mulu gimana ya Ustaz? Nah, enggak apa-apa coba terusin aja dulu ya. Iya. Kullama Kullama ulqiya fiha خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Bagus sekali bacaan ibu, cuma di lamnya ya. Di alif lamnya, lamnya sama sodnya, sering ketuker sin kecilnya oh, iya, juga. iya, iya. Secara umum ibu sudah bagus. Nah saran saya lagunya kurangi dulu deh ya. Nanti oh, sudah iya. sudah maksudnya lumayan bagus baru dilaguin lagi ya. Iya, iya. Karena biasanya kalau dengan lagu itu juga suka terpengaruh jadi sehingga kita uh, apa ya? Iya. samar gitu ya bacaan ah, kita itu. Ya nah, Ibu kalau kalau mau Morota banyak yang bertanya juga saya ngikutin Morota kok kecepatan ada yang uh, Huzaifi ya saya oh, Huzaifi oh, itu iya. pelan di toko-toko kaset banyak kok itu Ya. itu belinya harus datang ke situ dulu. Enggak, oh, ke, ke toko kaset aja di toko kaset di mana aja. Oh, gitu. Nah, uh, murotal cari murotal yang bacanya uh, eh, Syekh Huzaifi. Huzaifi. Huzaifi itu lebih pelan, lebih pelan dibanding dengan yang lain. Oh, gitu. Ya, ya Ibu gitu ya. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pagi setiap pagi di sini di Radio Kayu Manis eh, Almatrud itu juga bagus, tapi untuk yang lagi belajar agak kecepatan. Tapi kalau saya Huzaifi itu agak lambat. Coba deh ya. Jadi kita eh, kadang-kadang uh, saya juga kadang-kadang maksudnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya tergantung saya. Makanya dipilih-pilih banyak kan pembaca itu. Ada Musairi, ada Huzaifi itu ya, ada komedi banyak pembaca-pembaca itu. Baik, ada saran, ada kritik, ada masukan atau ingin bertanya, silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Ulang ya. 0812 828 7881. Yang punya waktu hari ini saya ada di Bidakara terbuka untuk umum ya. Buktikan, benar nggak ucapan saya bahwa belajar tajwid itu mudah? Coba deh ya. Saya tidak mau memberi janji. Saya inginnya bukti. Buktikan. Benar nggak dengan alat-alat? Bukan hanya pinter untuk sendiri. Bisa ngajar kepada yang lain. Saya kan nggak punya infokusnya. Saya kan nggak punya komputernya. Ada lembaran-lembaran bisa dipotokobis, bisa diperbanyak. Kita ingin berbagi. Kita ingin belajar, juga ingin mengajar kepada yang lain. Karena pahala orang yang ngajar, Masya Allah ya. Mhm. Mandala ala khair. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, pahalanya sama persis seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Tapi jangan nganjurin aja, kita ngerjain, jangan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis.